Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT. Rab semesta alam Yang telah memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Dan kenikmatan yang paling besar Adalah kita diberikan hidayah Dan petunjuk Kepada agama yang lurus Agama Islam Yang Allah SWT tidak menerima agama apapun selain agama ini Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman Allah Swt telah menjadikan di antara waktu-waktu ini beberapa musim yang berbarakah yang di situ Allah Swt memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak amal soleh dan dilipat gandakan amalan yang dilakukan pada musim-musim tersebut. Dan ini adalah termasuk rahmat kasih sayang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia yang besar kepada kita semua karena umur yang kita yang yang diberikan oleh Allah swt kepada kita adalah umur yang pendek. Waktu yang singkat. Dan dosa yang dilakukan oleh kita semua terlalu banyak. Waktu yang singkat untuk beramal Sementara dosa terlalu banyak Sementara nanti di akhirat Akan ditimbang Antara kebaikan Yang telah kita lakukan Dan juga dosa yang telah dilakukan Barang siapa Yang mendapatkan Timbangan kebaikannya Lebih berat daripada timbangan kejelekannya maka dialah orang yang beruntung dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya timbangan dosa dan juga kejelekan lebih berat daripada timbangan kebaikannya maka dialah orang yang akan merugi Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amma man taqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mengingatkan kita semua Maka barang siapa Yang berat Timbangan kebaikannya Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan yaitu kehidupan di dalam surga dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan lebih berat dosanya daripada kebaikannya fa ummuhu hawiyah maka orang yang seperti ini tempat kembalinya adalah Hawiyah Wa ma adraka ma hiya Tahukah kamu apakah Hawiyah itu? Narun Hamiyah itu adalah neraka api yang menyala-nyala. Balasan bagi orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di beberapa musim dan juga waktu. Di antaranya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dhul Hijjah Ini adalah termasuk waktu-waktu yang utama Untuk memperbanyak ganjaran Memperbanyak kebaikan Dan memperberat timbangan kebaikan kita Allah SWT berfirman Menunjukkan tentang kedudukan sepuluh hari yang pertama Di bulan Dhul Hijjah ini Allah berfirman wal fajri walayalin ashar demi al fajr dan demi sepuluh hari di sini Allah Swt bersumpah dengan waktu subuh yaitu al fajr dan bersumpah dengan sepuluh hari Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma yang beliau adalah turjumanul Quran. Seorang ulama sahabat yang terkenal dengan kepandaiannya di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dimaksud dengan 10 hari di sini yang ada di dalam surat Al-Fajr adalah 10 hari yang pertama di bulan hijjah Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr Beliau SAW mengatakan Tidak ada hari-hari Yang amalan-amalan Lebih Allah cintai Pada hari-hari itu Dibandingkan Sepuluh hari ini Artinya tidak ada hari Yang lebih baik Untuk melakukan amal Yang dicintai oleh Allah SWT Daripada sepuluh hari ini Amal soleh yang dilakukan Pada sepuluh hari ini Yaitu tanggal satu sampai tanggal sepuluh, Dhul Hijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak pahalanya daripada amal soleh yang dikerjakan di luar 10 hari ini. Beliau mengatakan ma min ayyamin tidak ada hari yang lebih baik menunjukkan tentang keafdalian keafdaliah atau keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dhul ini Dibandingkan hari-hari yang lain Ini adalah hadis yang sahih Dari Rasulullah SAW Sebagian sahabat Bertanya kepada Rasulullah SAW Karena mereka Atau yang mereka ketahui bahwasanya jihad di jalan Allah yaitu berperang di jalan Allah ini adalah amalan yang paling afdal. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya amalan di hari-hari ini yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dikerjakan di hari-hari yang lain maka ada sebagian sahabat yang membandingkan mana yang lebih afdal beramal di hari-hari ini tanggal 1 sampai tanggal 10 atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Walal jihadu fi sabilillah" Apakah sampai jihad di jalan Allah? Maksudnya apakah amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih afdol daripada jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fisabilillah Sampai jihad di jalan Allah SWT Maka amalan yang dilakukan di hari-hari ini Yaitu 10 hari Yang pertama di bulan Dhul Ini lebih afdal Dan lebih utama Daripada jihad fisabilillah Menunjukkan Bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal di hari-hari ini Sampai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Kalah Dengan amalan Yang dilakukan di hari-hari ini Kemudian beliau Sallam Menyebutkan perkecualian Illa rajulun Kharaja nafsihi wa malihi Falam yakun yarji' min dalika bisyai. Tapi di sana ada perkecualian yang bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di hari-hari ini yaitu seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala keluar dengan jiwanya dan keluar dengan hartanya kemudian dia tidak kembali dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Artinya hartanya habis untuk berperang dan jiwanya melayang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang seperti ini maka ini pahalanya lebih besar daripada amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan dan besarnya pahala yang akan kita dapatkan bagi orang yang memang bisa benar-benar memanfaatkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukan amal saleh. Dan sekali lagi ini adalah nikmat Kita masih bisa Dan masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Banyak di antara saudara kita Yang mereka menginginkan Sampai Kepada waktu-waktu yang mulia seperti ini Akan tapi Ajal sudah mendahulinya Namun kita Alhamdulillah Sampai sekarang kita masih bisa mendapatkan hari yang pertama dari 10 hari yang memiliki keutamaan yang agung ini. Sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salih fihin." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya Al-amalus di sini mencakup amalan yang fardu, yang wajib maupun amalan yang sunnah. Amal soleh yang disebutkan di dalam hadis ini mencakup amal soleh yang fardu, yang wajib maupun amal soleh yang hukumnya sunnah dianjurkan. Dan amal soleh yang fardu Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Amal soleh Yang paling dicintai oleh Allah SWT Di antara sekian banyak amal soleh Adalah amal yang fardu Yang hukumnya wajib Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya Allah Swt berfirman di dalam hadis qudsi ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amal yang telah aku wajibkan atasnya Tidaklah hambaku bertakarrub beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang sudah aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal yang paling Allah cintai adalah yang diwajibkan. Dan amalan-amalan yang diwajibkan ada yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berkaitan dengan hak makhluk. Yang berkaitan dengan hak Allah seperti sholat lima waktu Maka ini adalah termasuk faraid Termasuk kewajiban Yang berkaitan dengan hak Allah SWT Oleh karena itu hendaknya seorang muslim dan juga muslimah memiliki perhatian yang besar dengan sholat lima waktu ini khususnya pada sepuluh hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah ini kita tunaikan sholat lima waktu tersebut sebaik-baiknya dengan khusyuk dengan memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Dan bagi laki-laki maka dikerjakan secara berjamaah. Karena para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum melakukan salat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan wajib, Artinya kalau tidak sholat berjamaah tanpa udur Maka dia berdosa Dan sebagian besar ulama Mengatakan hukumnya sunnah Mu'akkadah Artinya sunnah yang dikuatkan Dan tidak sepantasnya Bagi seorang muslim Laki-laki Yang sehat dan tidak memiliki udur untuk meninggalkan sholat berjamaah yang merupakan syiar agama Islam ini. Dahulu para sahabat Nabi SAW sangat menjaga syiar yang satu ini. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya mendapatkan udur tanpa meminta untuk dipapah oleh dua orang supaya bisa duduk di antara saf dan solat bersama kaum muslimin yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan berniat untuk membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim untuk menjaga sholat berjamaah ini Pada 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah Hendaknya kita perbaiki dan kita tunaikan Sholat lima waktu ini dengan sebaik-baiknya Dikerjakan pada waktunya dengan khusyuk Dan bagi laki-laki maka dikerjakan berjamaah di masjid dan di sana ada kewajiban yang berkaitan dengan makhluk seperti silaturahim menyambung tali silaturahmi kepada saudara kemudian berbakti kepada kedua orang tua Makanya adalah termasuk perkara yang didorong dan dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari yang mulia ini. Karena masuk di dalam keumuman sabda Nabi SAW, al-amalu saleh. Itu amal yang saleh. Dan jadi masuk dengan silaturahmi bukan hanya menyambung apabila disambung oleh orang lain. bahkan termasuk silaturahmi yang paling tinggi derajatnya adalah kita menyambung orang yang memutus tali silaturahmi dengan diri kita. Apabila ada salah seorang saudara kita yang memutuskan tali silaturahmi, maka kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah hendaklah menyambungnya dan ini yang dinamakan dengan silaturahim Ini adalah termasuk perkara Yang didorong Di dalam agama kita Al-amalu saleh Mencakup perkara yang fardu Dan juga mencakup Perkara yang disunahkan Di antara amalan-amalan Yang disunahkan yang dianjurkan dilakukan di hari-hari yang mulia ini di antaranya adalah mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir ini sudah mulai disyariatkan semenjak kita memasuki tanggal yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar Allahu Akbar walillahil Ini kita ulang-ulang Di setiap tempat Di setiap waktu Di 10 hari yang pertama ini Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum Di antaranya adalah Abdullah bin Umar Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhumah mereka berdua dahulu keluar pada hari-hari seperti ini ke pasar kemudian mengeraskan suara dengan takbir sehingga manusia pun bertakbir bersama mereka menunjukkan tentang disunnahkannya kita memperbanyak kalimat takbir pada 10 hari yang pertama di antara Lafadznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar Walillahilhamd. Dan boleh kita baca tiga kali Takbirnya Boleh kita baca tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga kali Dan boleh dibaca dua kali Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama ketika menceritakan bahwasanya amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain Beliau SAW mengatakan Fa'akthiru fihinna Minat tahlil Wat takbir Wat tahmid Hendaklah kalian memperbanyak Di dalam hari-hari tersebut Tahlil Dan juga takbir Dan juga tahmid Memperbanyak tahlil Takbir Dan juga tahmid Tahlil adalah kalimat La ilaha illallah takbir adalah Allahu Akbar Dan tahmid Adalah pujian kepada Allah Di antaranya mengucapkan Walillahilhamd Oleh karena itu dalam takbir tadi Digabungkan antara takbir Tahlil dengan tahmid Allahu Akbar Allahu Akbar Ini adalah takbir La ilaha illallah Wallahu akbar La ilaha illallah Ini adalah tahlil Allahu akbar Walillahilhamd Diakhiri dengan Walillahilhamd Ini adalah tahmid Di kalimat ini Kita ulang-ulang Ketika kita pulang dari masjid Berangkat ke masjid Ketika di pasar Ketika naik lift ketika antri Maka kita ulang-ulang untuk menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW Yang hampir ditinggalkan oleh kebanyakan manusia Dan pahalanya besar Bagi orang yang menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW Ketika banyak manusia meninggalkan Sunnah tersebut Kemudian kita kerjakan dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara amalan yang disunahkan dilakukan di hari-hari ini adalah melakukan sholat-sholat yang sunnah seperti sholat duha kalau biasanya kita melakukan di sebagian hari dan meninggalkan pada hari yang lain maka kita usahakan pada hari-hari ini bisa kita kerjakan demikian pula sholat sunnah rawatib yang dikerjakan 12 rakaat yang mengiringi sholat lima waktu dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum duhur, Dua rakaat setelah duhur, Dua rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah sholat isya Ini dinamakan sholat rawatib Yang barang siapa mengerjakannya Maka akan dibangunkan satu rumah di surga Barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib ini maka akan dibangunkan satu rumah baginya di dalam surga. Di antara solat sunnah yang didorong Untuk dikerjakan di hari-hari ini adalah solat malam Yang merupakan solat yang paling afdol Dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia dalam keadaan lalai Dan sebagian besar mereka tidur Kemudian kita bangun Mengambil air wudhu dan sholat lillahi ta'ala Maka ini adalah pahalanya besar Dan ketika sepertiga malam yang terakhir Ini adalah waktu yang paling afdal Untuk sholat malam Dan di waktu itulah Allah SWT Turun Ke langit dunia Dan berkata Siapakah yang akan meminta ampun Maka aku akan mengampuni Dan barang siapa yang meminta Berdoa Ini saya aku akan mengabulkan Ini menunjukkan bahwasanya waktu tersebut Adalah waktu Yang mustajab untuk berdoa Dan berapa banyak Cerita dari orang-orang yang pernah mencoba mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut dan dikabulkan doanya. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat, meminta kepada Allah, beristighfar, meminta kebaikan dunia dan di akhirat di waktu tersebut yaitu sepertiga malam yang terakhir. Di antara amalan yang disunahkan untuk dikerjakan Di hari-hari ini adalah berpuasa Yaitu puasa-puasa sunnah Seperti puasa Senin dan juga Kamis Atau puasa Nabi Daud Atau puasa tiga hari Setiap bulannya makin adalah termasuk puasa-puasa sunnah dan juga puasa-puasa mutlak. Artinya dia mengerjakan puasa tersebut karena ingin mendapatkan pahala yang besar di hari-hari yang sepuluh ini. Meskipun itu bukan puasa pada hari Senin atau Kamis atau tiga hari setiap bulan atau puasa Nabi Daud tapi dia hanya ingin berpuasa untuk mengisi hari-hari ini dengan amal soleh Seperti orang yang berpuasa pada hari ini Sekarang kita sudah masuk pada tanggal 1 Dhul Hijjah Maka ini termasuk hari yang mulia Yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya Bagi yang memiliki kemampuan Artinya dia kuat untuk berpuasa dan tidak mengganggu aktivitas yang lebih penting maka silakan dia berpuasa karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama ada di antara mereka yang apabila berpuasa justru lemah dalam melakukan amal soleh yang lain. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya apabila beliau berpuasa beliau lemah di dalam membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak berpuasa. Tapi beliau memiliki amalan handalan yang lain yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi masing-masing dari kita lebih tahu tentang kemampuan dirinya mana amalan yang kira-kira paling bagus kita kerjakan. Itulah yang kita kerjakan. Kita merasa tenang dan semangat untuk membaca Al-Quran daripada kita mengerjakan puasa sunnah. Maka boleh kita memperbanyak membaca Al-Quran dan tidak memperbanyak puasa yang sunnah apabila memang puasa tersebut melemahkan amal soleh dia yang lain. Ada sebagian orang dia mampu berpuasa banyak, akan tapi tidak mampu banyak melakukan sholat malam. Maka silahkan dia memperbanyak puasa dan menyedikitkan dari sholat malam. Dan ada sebagian orang sebaliknya dia mampu baik di dalam melakukan sholat malam tetapi tidak mampu banyak berpuasa jadi masing-masing dari kita memiliki keadaan yang berbeda memiliki kesibukan yang berbeda tapi yang jelas jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan amal soleh itu semuanya jadi masing-masing hendaknya memiliki amalan handalan yang dia akan membanggakan akan dia gunakan itu sebagai sebab untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan pintu untuk banyak bersedekah. Tapi kalau dilihat dari puasanya atau membaca Al-Qur'annya dia kurang. Namun dia punya amalan handalan yaitu bersedekah fisabilillah. Banyak membantu orang yang memang perlu. Zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak. Sekali lagi, yang penting masing-masing dari kita memiliki amalan yang merupakan andalan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal soleh yang hendaknya kita lakukan di hari-hari yang mulia ini adalah bertaubat kepada Allah Swt. Karena taubat ini adalah termasuk amal soleh Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun hendaklah kalian bertobat semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Dan taubat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai roh kita sampai ke tenggorokan. Selama roh tersebut belum sampai ke tenggorokan kita, maka Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat bagaimanapun besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri Yaitu dengan berbuat dosa La taqnatu min rahmatillah Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT Bagaimanapun dosa yang pernah kita lakukan Maka janganlah berputus asa La taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a ketahuilah bahasanya Allah SWT mengampuni dosa semuanya. Allah mengatakan jami'an semuanya. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Sampai dosa syirik dan juga kekafiran apabila seseorang bertobat kepada Allah sebelum waktu yaitu sebelum ajal mendatanginya maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara amal yang hendaknya kita lakukan di hari-hari ini adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syaratnya ada tiga supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi tiga syarat syarat yang pertama adalah adanya penyesalan di dalam hati ketika mengingat dosa tersebut terasa perih hatinya dan menyesal di dalam hatinya kenapa dia melakukannya kemudian yang kedua syaratnya adalah segera meninggalkan dosa tersebut kalau itu berupa kewajiban yang ditinggalkan seperti meninggalkan sholat lima waktu maka hendaklah segera dikerjakan dan kalau dosanya berupa melakukan kemaksiatan maka hendaknya segera meninggalkan kemaksiatan tersebut seperti orang yang dahulunya meminum minuman keras maka kalau dia ingin bertobat dengan tobat yang nasoha di menyesal di dalam hati maka dia harus meninggalkan minuman keras tersebut untuk mendapatkan taubat yang nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tekad yang kuat yang bulat untuk tidak melakukan dosa itu kembali di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tidak minta lebih dari itu. Hanya meminta penyesalan meninggalkan apa yang sudah dilakukan Kemudian yang ketiga adalah tekad yang kuat Tekad yang bulat Untuk tidak melakukan dosa itu kembali Di masa yang akan datang Kalau itu kita penuhi Maka dosa apapun yang kita lakukan Allah SWT akan mengampuninya Allah akan ampuni bagaimanapun Besar dosa yang sudah dilakukan Yang penting memenuhi syarat yang tiga tadi yang kita sebutkan Dan kalau dosa tersebut Berkaitan dengan hak makhluk Seperti hak harta yang mungkin pernah kita ambil Tanpa hak sebelumnya Maka termasuk kesempurnaan taubat kita Adalah harus mengembalikan harta tersebut Apabila dosanya menyangkut hak orang lain seperti pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dengan mendolimi dengan mencuri maka taubat dinamakan nasuha apabila dikembalikan hak tersebut kepada orang lain semampunya mencari orang tersebut untuk dikembalikan hartanya baik dengan terus terang maupun dengan mengirimkannya melewati orang lain meskipun tanpa nama. Yang penting harta tersebut kembali kepada yang punya. Apabila bisa dan setelah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan maka itu yang diharapkan tetapi kalau tidak bisa kehilangan alamat, kehilangan identitas tidak tahu siapa yang pernah dia curi Siapa yang pernah dia copet Maka diperkirakan Berapa kira-kira jumlahnya Kemudian disodakohkan Dan pahalanya atas nama Pemilik harta tersebut Maka adalah dikembalikan Harta tersebut Sebelum datang suatu hari Hari kiamat yang di situ tidak akan bermanfaat yang namanya harta dunia. Karena kezaliman sekecil apapun di dunia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat akan ada kisos bahkan di antara orang-orang yang beriman apabila terjadi kezaliman di antara mereka baik kezaliman berupa harta atau kehormatan seperti orang yang membicarakan orang lain atau pernah memukul atau kezaliman-kezaliman yang lain maka semuanya ini akan diperhitungkan oleh Allah swt akan diambil kebaikan dari kita ganjaran-ganjaran kita pahala-pahala yang kita dapatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Semakin banyak orang yang pernah kita zalimi, maka akan semakin banyak pahala kebaikan yang akan berkurang dari diri kita. Dan kalau orang-orang yang kita kita zalimi terlalu banyak, Sementara kebaikan dan amalan yang kita lakukan terlalu sedikit Sehingga pahala tersebut habis Sebelum disempurnakan Sebelum dibalas Maka kejelekan-kejelekan Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah kita zalimi Akan dilemparkan, akan diberikan kepada kita menanggung dosa sendiri saja berat Bagaimana kita bisa menanggung dosa orang lain Semuanya ini adalah akibat dari kezaliman Yang dilakukan di dunia Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita Supaya segera kita mengembalikan Hak-hak orang lain Yang sudah pernah kita ambil kepada mereka Sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat di situ Dinar maupun dirham Pada hari kiamat Seandainya ada salah seorang Ingin menebus semuanya itu Dengan emas Sebanyak langit dan juga bumi Maka itu tidak akan bermanfaat Dan tidak akan diterima oleh Allah SWT oleh karena itu sekali lagi Selama kita masih diberikan waktu oleh Allah SWT sekarang Maka segera Dan jangan kita tunda Untuk mengembalikan Hak-hak yang pernah kita ambil tanpa hak Dari orang lain Kepada yang berhak Itu adalah beberapa amal soleh Yang hendaknya kita berbanyak Di hari-hari yang mulia ini dan di antara amal soleh Adalah Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Kemudian bersadaqah Mengucapkan salam kepada orang lain makinnya adalah termasuk amal-amal soleh Dan juga amal-amal soleh yang lain Yang tidak bisa kita sebutkan Satu persatu Di dalam pertemuan kita kali ini Yang jelas kita isi hari-hari yang cuma sebentar ini yaitu 10 hari. Yang pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukan amal soleh dan takarrub kepada Allah Swt. Kemudian poin yang terakhir yang ini kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang hukum-hukum udhiyah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan korban. Dan ini adalah termasuk amal soleh Yang dianjurkan dilakukan Pada 10 hari Di bulan Dzulhijjah ini Karena menyembelih korban Ini dilakukan pada tanggal 10 Yaitu setelah Melakukan Sholat Id, Sholat Hari Raya Maka itulah waktunya dimulai Menyembelih korban dan hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah sunnah yang dikuatkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar hendaklah engkau salat untuk Rabbmu karena karena Rabbmu wanhar dan juga menyembelihlah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Ada yang mengatakan fasalli di sini salatlah yang dimaksud adalah salatul Aid. Yaitu salat hari raya hari raya kurban. Dan yang dimaksud dengan har di sini menyembelih adalah menyembelih hewan kurban. Jadi salat dilakukan sebelum kita menyembelih karena Allah SWT mengatakan Fasalli li rabbika wanhar Allah memerintahkan kita untuk sholat Baru kemudian Menyembelih hewan korban tersebut Dan barang siapa yang menyembelih hewan korban ini Sebelum melakukan sholat id Atau sebelum ditunaikan sholat id Maka hewan, hewan tersebut Disembelih Dan statusnya hanya sekedar laham saja Yaitu hewan yang disembelih karena dagingnya saja Bukan karena termasuk korban Karena dahulu ada seorang sahabat Yang menyembelih sebelum Sholat hari raya Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini Syatuka syatulahmin Kambing yang kau sembelih, ini Adalah kambing daging saja Artinya bukan termasuk Udhiyah Bukan termasuk hewan korban Oleh karena itu Waktu dimulai Bolehnya kita menyembelih hewan korban Adalah setelah Ditunaikannya Sholat hari raya pada tanggal 10 Dan hewan yang boleh disembelih hanya ada tiga jenis yaitu kambing, kemudian onta dan juga sapi. Ini adalah bahimatul an'am yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah tiga jenis hewan ini. Yaitu onta, sapi dan masuk di dalam sapi di sini adalah kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing dengan berbagai jenisnya baik kambing Jawa atau kambing yang berbulu seperti domba maka ini termasuk hewan-hewan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai hewan korban dan umur hewan tersebut sudah ditentukan oleh syariat untuk unta maka tidak boleh kurang dari 5 tahun dan untuk sapi Maka tidak boleh kurang dari dua tahun Unta harus lebih dari lima tahun Dan untuk sapi Harus lebih dari dua tahun Adapun kambing Maka minimal satu tahun Kecuali do'an Do'an adalah kambing yang berbulu Yaitu domba Maka boleh minimal berumur 6 bulan Domba atau doan Ini minimal berumur 6 bulan Adapun jenis kambing yang lain Maka minimal 1 tahun Kalau kita berkeinginan untuk menyembelih Maka adalah kita yakinkan terlebih dahulu Umur dari kambing atau sapi atau unta yang ingin kita sembelih itu sudah memenuhi syarat. Dan di antara syaratnya hewan-hewan tersebut tidak boleh cacat. Seperti misalnya buta atau tidak bisa melihat sebelah matanya atau pincang atau terlalu kurus atau sakit maka ini adalah termasuk cacat-cacat yang apabila disembelih maka tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Jadi di antara syarat hewan yang boleh disembelih adalah dalam keadaan sehat dan selamat dari cacat-cacat tersebut. Ketika kita menyembelih maka disunahkan untuk dibagi menjadi tiga Hewan atau daging yang kita dapatkan Disunahkan untuk dibagi menjadi tiga Sepertiga untuk keluarga Sepertiga untuk kita sodakohkan Dan sodakan di sini Adalah untuk orang-orang Yang memerlukan dan membutuhkan Seperti orang fakir dan juga miskin Kemudian yang ketiga, sepertiga yang terakhir adalah untuk hadiah. Dan perbedaan antara hadiah dengan sedekah Hadiah tidak diharuskan orang yang fakir dan juga miskin Terkadang ada tetangga kita Atau teman kita Yang dia adalah orang yang kaya Maka kita ingin memberikan sebagian dari daging tersebut Sebagai hadiah maka ini yang dinamakan dengan hadiah Adapun sadaqah maka ini digunakan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan Dan pembagian menjadi tiga bagian Ini hukumnya sunnah Dianjurkan Kalau memang bisa Dan kita mau bagi menjadi tiga Maka itu lebih baik Tapi kalau kita ingin sodakokan semuanya Atau kita hadiahkan semuanya Maka itu diperbolehkan jadi tidak ada keharusan untuk membagi daging tersebut menjadi tiga Dan apabila kita berniat tahun ini untuk menyembelih korban tersebut Maka semenjak hari ini Itu tanggal 1 Sampai kita menyembelih nanti Kita dilarang untuk mengambil rambut kita Dan juga memotong kuku kita kita dilarang untuk mengambil rambut kita Dan dilarang untuk memotong kuku kita Karena Nabi SAW pernah bersabda Iza al ashra Iza al ashru Wa arada ahadukum ayyudhahi Fala ya'khud min sya'rihi Wala min athfarihi syai'an Hatta yudhahi Yang artinya apabila sudah masuk 10 hari dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban maka janganlah dia mengambil dari rambutnya dan juga dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih artinya kalau dia menyembelih pada tanggal 10 maka setelah menyembelih boleh dia mengambil rambutnya dan juga memotong kukunya tapi kalau dia baru menyembelih pada tanggal 11 atau 12 atau 13 maka tidak boleh dia mengambil rambutnya dan juga kukunya sampai dia menyembelih hewan korban tersebut dan tidak ada keharusan dia sendiri yang menyembelih boleh dia mewakilkan kepada orang lain satu ekor kambing bisa mencukupi untuk seseorang dan juga keluarganya Artinya boleh seseorang menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan juga sekeluarganya yang tinggal bersama satu rumah dengannya, istrinya, anak-anaknya. Dan satu ekor sapi dan juga satu ekor unta bisa untuk tujuh orang. Satu ekor sapi dan satu ekor unta bisa untuk tujuh orang. Seandainya tujuh orang bergabung membeli seekor unta atau seekor sapi, dan disembelih maka itu mencukupi untuk mereka bertujuh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang afdal adalah menyembelih kambing. Yang afdal adalah menyembelih kambing. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas dan bagi yang belum memiliki kertas silahkan mengambil ke depan adakah zikir khusus di hari Arafah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih khairud doa doa wa Arafah wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Beliau SAW mengatakan sebaik-baik doa adalah doa yang dilakukan di hari Arafah Artinya hari tersebut ketika kita wukuf di Arafah adalah termasuk doa yang paling baik doa yang mustajab dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan orang-orang yang haji saat itu di hadapan para malaikat al-muqarrabun dibanggakan orang-orang yang haji saat itu yang berada di Arafah sedang wukuf di hadapan para malaikatnya kemudian beliau SAW mengatakan wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli dan sebaik-baik yang aku katakan dan juga dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah di antara zikir yang hendaknya kita banyak atau kita perbanyak kita baca pada saat kita wukuf di Arafah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika kita berdoa pada saat wukuf diutamakan kita menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena doa-doa tersebut kebanyakan adalah doa-doa yang jami' yang menyeluruh artinya menyeluruh mencakup kebaikan dan semua kebaikan seperti doa yang ada di dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wahai rabb kami berilah berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jagalah kami dari api neraka Meminta kebaikan di dunia Seperti hidayah Ketenangan hidup Makanya adalah termasuk kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. qina adzabannar dan jagalah kami dari api neraka. Maka ini adalah doa yang menyeluruh yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga doa-doa yang lain yang pernah dibaca oleh para nabi dan juga para rasul di dalam Al-Qur'an. Dan doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk wat dan juga ketakwaan wal afaf dan juga menjaga kehormatan wal ghina dan juga qanaah yaitu merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk doa yang menyeluruh. Dan banyak di sana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka hendaknya kita berusaha Sebelum datangnya waktu hari Arafah Kita sudah mengumpulkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga yang ada di dalam Al-Quran. Berapa hari kita berpuasa ketika kita di bulan Dhuhr Hijjah, ketika kita di tanah air atau tidak berhaji? Puasa apa namanya? Puasa yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dhuhr Hijjah mencakup puasa sunnah yang ada sebabnya seperti Senin dan Kamis Atau puasa Dawud Atau puasa tiga hari setiap bulan Dan juga mencakup puasa yang mutlak Yang kita lakukan Tanpa ada sebab-sebab tersebut Seandainya seseorang berpuasa besok pada hari Selasa Dengan niat puasa mutlak Karena ingin beramal, ingin berpuasa Di 10 hari yang pertama di bulan Dhulijjah maka dia mendapatkan pahalanya. Maka dia mendapatkan pahalanya. Jadi puasa di sini mencakup puasa yang memang ada sebabnya maupun puasa yang mutlak. Dan puasa yang sangat ditekankan di antara 10 hari tersebut adalah puasa di hari Arafah. Puasa pada tanggal 9 yaitu di hari Arafah ini adalah puasa yang paling ditekankan pada 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah Karena beliau alaihi mengatakan Ahtasibu ala Allah Ayyukaf, Ayyukafiru Ayyukafira As-sanah allati qablaha lati ba'daha Beliau alaihi pernah mengatakan bahwasanya puasa hari Arafah Diharapkan akan diampuni dosanya Setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang ini adalah keutamaan berpuasa di hari Arafah Dan ini dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji Bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji Maka disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah Adapun jamaah haji yang saat itu wukuf di Arafah Maka yang afdol justru dalam keadaan berbuka puasa karena dahulu Rasulullah SAW ketika haji wada pada tanggal 9 ketika beliau wukuf di Arafah, beliau berbuka puasa. Sehingga beliau saat itu dilihat oleh para sahabat meminum air susu. Membuktikan bahasanya beliau pada hari Arafah beliau dalam keadaan iftar, dalam keadaan berbuka puasa dan ini yang afdal. Karena pada hari Arafah sunnahnya adalah kita wukuf dalam keadaan berdoa, berzikir sampai selesai waktunya. Dan diwajibkan apabila kita datang ke Arafah di siang hari, maka kita harus berada di Arafah sampai tenggelam matahari. Apakah jamaah haji melaksanakan sholat Idul Adha Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji wada Beliau tidak melakukan sholat Aid Tidak melakukan sholat Aidul Adha Tapi bila ada Di antara jamaah haji yang melakukan sholat tersebut Maka diperbolehkan Diperbolehkan Jamaah haji untuk melakukan sholat Aidul Adha Misalnya ketika dia pada tanggal 10 Sebelum ditunaikan sholat tersebut dia berada di Masjidil Haram Maka silakan dia melakukan Sholat Id tersebut Tapi bagi siapa yang tidak bisa Menunaikan sholat Id tersebut Maka tidak masalah Karena Nabi Muhammad SAW Ketika beliau haji wada Beliau tidak sholat Id Pada saat menjalankan ibadah haji Lebih baik mana berkorban di tanah air Atau di tanah suci Masing-masing ada kelebihan Rasulullah SAW dahulu Selain beliau membayar hadiu Beliau juga berkorban Di Mekah Dan kelebihannya Seseorang yang berkorban Di tanah haram Maka tentunya pahalanya Lain dengan orang yang berkorban Di luar tanah haram Tanah haram ini adalah tanah yang memiliki keutamaan di antaranya adalah beramal soleh di sana Lebih besar pahalanya Daripada beramal soleh Di luar tanah haram Tapi terkadang sebuah amalan Bisa dikatakan lebih afdal Dilihat dari manfaatnya kepada orang lain Apabila kita melihat di daerah kita Tidak ada yang menyembelih Kecuali kita Sementara di sana banyak orang fakir dan juga miskin yang membutuhkan Maka Wallahu ta'ala alam yang lebih afdal adalah menyembelih di daerahnya Apabila memang tidak ada yang menyembelih kecuali kita Namun kalau di sana masih banyak orang yang menyembelih dan daging Alhamdulillah Banyak dan bisa mencukupi Maka yang afdal adalah menyembelih di tanah haram Allah taala alam. Apakah wanita yang sedang haid boleh berdoa di raudhah? Wanita yang haid memiliki hukum-hukum yang khusus. Di antaranya adalah tidak boleh dia berdiam diri di dalam masjid. Adapun hanya sekedar melewati seperti seorang wanita yang ingin yang berada di sebelah utara masjid Kemudian ada keperluan di sebelah selatan Kemudian dia melewati masjid Maka ini tidak masalah Tapi kalau berdiam diri di dalam masjid Maka ini tidak diperbolehkan Jadi orang yang haid, wanita yang haid Dilarang dia memasuki raudhah Dan berdiam diri di sana Membaca Al-Quran di penginapan ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita haid membaca Al-Quran Dan sebagian ulama mengatakan diperbolehkan Bagi seorang wanita haid Untuk membaca Al-Quran Dengan syarat Tidak memegangnya Maksudnya tidak memegangnya secara langsung Boleh dia membacanya, memegangnya Dengan alas dengan kaos tangan atau dengan kain yang lain Tapi kalau memegang secara langsung Maka ini tidak diperbolehkan Karena keumuman ayat La yamassuhu illa al-mutahharun Illa al-mutahharun Al-mutahharun Tidak boleh menyentuh Al-Quran Kecuali orang-orang yang disucikan Seorang wanita yang haid Maka diperbolehkan dia membaca Al-Quran tetapi dengan syarat tidak memegangnya secara langsung Tapi dengan hafalannya Atau dengan memegang tetapi dengan alas Dan mereka berpendapat dengan pendapat ini Karena tidak ada dalil yang khusus Yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran Di antara dalil mereka ulama yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran adalah ucapan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiallahu anha ketika beliau dalam keadaan haid dan akan melakukan ihram maka beliau sallallahu mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri wahai Aisyah kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jamaah haji yang lain kecuali tawaf maka janganlah engkau melakukan tawaf sampai engkau dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah suci. Sebagian ulama mengatakan di sini beliau SAW mengatakan kerjakanlah wahai Aisyah apa yang dikerjakan oleh jamaah haji yang lain kecuali tawaf. Menunjukkan bolehnya dia membaca Al-Qur'an. Karena jamaah haji ada di antara mereka yang membaca Al-Quran Mereka mengatakan Ini menunjukkan bolehnya seorang wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Allahu alam. Pada kasus safar di Arafah dan Musdalifah, salat jamak disunahkan disyariatkan adalah jamak dan eh, jamak kosor. Apakah ini juga berlaku pada kasus safar-safar yang lain ataukah hanya berlaku pada kasus Arafah dan Musdalifah? Ketika di Arafah maka kita mengerjakan jamak kosor takdim mengerjakan sholat duhur dua rakaat sholat asar dua rakaat di jamak dan dikerjakan pada saat sholat duhur inilah yang dinamakan dengan jamak takdim yaitu mengedepankan sholat yang kedua dikerjakan pada sholat yang pertama dan tujuannya adalah supaya kita setelah itu berkonsentrasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat zuhur dan asar salat dengan qasar dan dan juga jamak takdim. Kemudian setelah itu kita konsentrasi untuk berdoa. Dan yang melakukan qasar dan juga jamak saat itu baik penduduk Mekah maupun selain penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang berhaji mereka juga melakukan kosor Mereka juga mengkosor Solat Meskipun mereka adalah penduduk Mekah itu sendiri Yang jaraknya dari Arafah Tidak jauh Dan tidak dinamakan safar Karena Solat jamak kosor yang kita lakukan Di Arafah Adalah termasuk nusuk Jadi sebabnya bukan karena kita bepergian Sebab kita menjamak kosor di Arafah Bukan karena kita bepergian Tapi karena itu adalah cara Dan itu adalah nusuk Demikian pula Jamak kosor yang kita lakukan di Musdalifah juga demikian Seorang penduduk Mekah Apabila dia hajian saat itu Meskipun dia rumahnya dekat Dari Musdalifah Dan tidak dalam keadaan safar maka dia tetap menjamak dan juga mengkosor solat. Karena ini sekali lagi sebabnya bukan karena safar karena bepergian, karena sebabnya adalah karena itu adalah nusuk. Sebabnya adalah karena dia nusuk yaitu cara untuk beribadah saat itu. Adapun pada kasus yang lain seperti di Mina di Musdalifah dan di Arafah Selain kasus-kasus ini atau selain tempat ini Maka yang namanya kosor Ini berkaitan dengan safar Ketika di Mina kita mengkosor Di Musdalifah juga demikian Di Arafah juga demikian Dan sebabnya sekali lagi bukan karena safar Adapun selain keadaan ini Maka yang namanya kosor Ini berkaitan dengan safar kalau kita dalam keadaan bepergian Safar Maka kita diperbolehkan untuk mengkosor solat, Menjadikan solat yang empat rakaat Menjadi dua rakaat Tapi kalau tidak dalam keadaan Safar Dan tidak dinamakan keluarnya kita dari rumah Sebagai bepergian Menurut istilah syariat Maka tidak diperbolehkan kita melakukan kosor Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.